Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas karuniaNya Kemudahan-kemudahan dari Allah kita bisa bermajelis di tempat ini. Kita akan mentadaburi salah satu firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164 di mana ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya tentang nikmat yang agung yaitu diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa ala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin." <clears throat> Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kaum mukminin. Apa nikmat itu? Idh ba'atsa fihim di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusihim. Seorang rasul dari diri mereka Rasul ini yatlu alaihim ayati membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah dan hikmah, yakni sunnah. Wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari Bayan Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini Minnatahu alaihim Allah menjelaskan nikmatnya kepada kaum mukminin. Bibi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ba'sihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dengan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Faedah dari ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah ya wajib atas kita semuanya untuk senantiasa mengingat nikmat yang agung ini dan betul-betul menyadari bahwasanya ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mereka ya lupa dengan nikmat ini atau kurang memperhatikan nikmat yang agung ini. Banyak di antara manusia yang diingat adalah nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi. Hartanya yang dia telah kumpulkan, jabatannya yang telah dia capai, atau anak-anaknya yang banyak, ya, rumah tempat tinggal yang mereka huni. Nah, seringkali nikmat-nikmat itu yang dibahas, seringkali nikmat-nikmat itu yang apa namanya, ya, e, tersebutkan di dalam lisan-lisan. Ya alhamdulillah daganganku tambah rame. Masa Covid kia malah sukses. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ini yang seringkali terucap pada lesan-lesan kita. Ya alhamdulillah rumahku wis ngontrak maning atau yang semisalnya. ada al-kalam yusma. Ucapan ini terdengar oleh kita dan terucap oleh kita. Ya. Sehingga perlu untuk kita senantiasa mengingat ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah nikmat yang itu seringkali manusia lupa dan bahkan orang banyak yang melalaikan terlebih kufar orang-orang kafir. Ya. Naam. yaitu nikmat diutusnya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam diutus, yang merasakan ya manfaat diutusnya Rasul bukan hanya manusia saja. Al jin, wal ins, wal hayawanat, hewan-hewan pun merasakan apa? Ya, akibat dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan ala kulli syai pada segala sesuatu. Ya. Ihsan di dalam berkeluarga, ihsan di dalam berbicara, ihsan di dalam menghadapi problema, Ihsan dalam beribadah. bal ihsan ala kulli syai. Termasuk Allah mewajibkan kita ihsan di dalam membunuh. Menyembelih. idza qataltum ahsinul kitlah. Kalau engkau membunuh, ya mematikan. Ya, baiklah di dalam mematikan. Kalau engkau menyembelih, ya berbuat ihsanlah di dalam kamu menyembelih. Di antaranya wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya dia menajamkan apa? Pisaunya. Safrah yang dia gunakan untuk menyembelih. Nah, ini contoh ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dalil bahwasanya bukan hanya manusia saja yang merasakan. Ya. Merasakan ya nikmat diutusnya apa? Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, seorang ketika dia membaca syariat Nabi, bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dan dia betul-betul meresapinya, Niscaya dia akan berbuat baik hatta kepada hayawanat termasuk pada hewan-hewan. Mendengar kisah Nabi alaihi salatu wasallam tentang imro'ah, seorang wanita yang dakhalat anar fi hirrah, masuk dalam neraka karena apa? Kucing. Lahia at'amatha, tidak diberi makan, habasatha dia penjarakan apa namanya? kucingnya, dia kandang ya, Lahia at'amatha, tidak dikasih makan. Tidak pula dilepaskan hatta takulu al-hashish atau nam, sampai dia bisa memakan hewan-hewan apa namanya? E, bumi, ya. Tidak dibiarkan dilepas untuk memakan. Maka dia pun masuk ke dalam apa? Anar dengan sebab ini. Apalagi manusia, ikhwatil kiram kaum mukminin terlebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini tentang besarnya nikmat diutusnya nabi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat atas kaum mukminin. Mereka yang paling merasakan nikmat itu. Ya. Nah, di tengah-tengah mereka diutus Rasul, padahal dalam keadaan manusia sebelumnya Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata, masa jahiliyah. Diperbudak dengan penghambaan kepada selain Allah. Penghambaan kepada Latta, Uzza, Hubal, Manat. Ya. Ketergantungan kepada apa namanya azaim, jimat-jimat, bebatuan, pohon-pohon. Ya. Tidak mengerti asyirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Tidak mengerti mal iman walal islam. Tidak mengerti apa itu iman, apa itu islam. Tidak mengerti itu semuanya. Kemudian diutus seorang rasul. Yang memiliki sifat-sifat yang azimah, sifat-sifat yang demikian agung. Akhlaknya, akhlak yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Semangat beliau untuk berdakwah di tengah umatnya juga semangat yang luar biasa. Nah, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seorang yang merasa berat seandainya umat ini mendapatkan beban, beliau ikut merasa berat, merasakan beratnya beban yang menimpa umat. Harisun alaikum bersemangat untuk mencap, untuk menyampaikan kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum bersemangat. Bersemangat sehingga tidak pernah Nabi Ali Shallallahu Wasallam berhenti di dalam beliau memberikan manfaat di dalam berdakwah tidak pernah berhenti beliau. Lailan wa nahara siang malam ya, dalam keadaan mukim, dalam keadaan safar. Harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Dan beliau sangat penyayang kepada kaum mukminin. Naam. Yatlu alaihim ayatih. Membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup Nabi Ali salatu wassalam, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dijelaskan maaninya, ya. sehingga manusia mengerti siratal mustaqim wa yuzakkihim mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk kepada akhlak-akhlak yang baik wa yuallimuhumul kitab wal hikmah dan mengajari manusia alkitab Al-Qur'an dan mada al-hikmah Naam Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah maka wajib bagi kita sekali lagi ya mengingat ini sebagai nikmat yang sangat agung. Nabi Ali Shallallahu wassalam ya, orang yang demikian gigih di dalam mendakwahkan ya, Islam ini kepada manusia di tengah kesendirian beliau ya sendiri beliau bada al Islamu ghariban Islam itu diawali, dimulai dengan keterasingan. Sendiri Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, tantangannya demikian besar. Dakwah beliau dihalangi dari segala penjuru. Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendapatkan celaan, cercaan dengan lesan. Dikatakan sebagai kadzab, pendusta. Padahal beliau adalah ya, as-sadiqul masduq, Orang yang jujur ucapannya bahkan tidak pernah berdusta sedikit pun. Dikatakan kadzab. Nabi Ali Shallallahu Wasallam dikatakan majnun, dikatakan orang gila. Padahal beliau adalah orang yang paling berakal dari manusia. Nah, beliau dikatakan sebagai as tukang sihir. Padahal beliau adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Nah, dan dijuluki dengan julukan-julukan yang demikian banyak. Nah, gangguan lisan demikian banyak. Gangguan fisik. Betapa banyak kita membaca dalam sirah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Pernah Nabi Ali Shallallahu Wasallam di embargo, ya, beliau tidak di Nah, bagaimana agar mendapatkan embargo ini? Sampai kelaparan menimpa beliau, Ali Shallallahu Wasallam dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Sampai beberapa tahun Nabi Ali Sulatul wasallam di embargo oleh orang-orang Arab. Naam. Dan yang lain ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yauminal ayam suatu hari Nabi Ali Sulatul wasallam yusalli fi al-Masjidil Haram. Dia salat di Masjidil Haram. Kemudian ada di antara orang-orang musyrikin Quraisy ya yang apa namanya dengan penuh keberanian yang itu membawa kecelakaan dirinya, ya, membawa isi onta, ada onta yang baru disembelih. Diambil isinya semua, isi perutnya, dibawa. Siapa yang berani di antara kalian membawa itu? Nah, salah satu di antara mereka, salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, "Siap, saya akan bawa itu." Dibawa isi onta. Nabi sedang sujud, diletakkan kotoran onta itu, perut dan isinya itu ditaruh di atas apa? Punggung Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dalam keadaan beliau sujud di tempat yang terbaik. yakni di Masjidil Haram. Dalam keadaan posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni fi sujud. Dan beliau adalah sayyidul awwalin wal mursalin. Ya, sayyidnya para nabi, para rasul. Orang terbaik di tempat terbaik dalam posisi yang paling terbaik dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dihinakan seperti itu. Dan tidak akan terhina orang-orang yang Allah muliakan. Tetapi ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah gambaran betapa besarnya permusuhan ya, kufar. Betapa besar permusuhannya musyrikin Arab ketika itu. Nah, sampai berujung pada mereka ingin membunuh Nabi Ali Shallallahu Wasallam Sampai beliau meninggalkan kota Makkah, beliau meninggalkan rumah beliau, harta beliau, terusir dari kota Makkah. Yani mereka mengusirnya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Dan sebelum beliau hijrah, beliau sempat pergi ke Taif, sebagaimana ini juga kisah yang ma'ruf, masyhur. Nabi Ali Shallallahu Wasallam datang ke Taif, ya, mengajak manusia untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, ya. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Apa balasan umat beliau ketika beliau berdakwah? Nah, ternyata Nabi Ali Shallallahu Wasallam dilempari batu, dilempari. Nah, diusir dari Taif. Nabi pun meninggalkan dalam keadaan bersedih. Wajar, beliau juga manusia. Kul innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Yakni dari sisi bisa bersedih, sakit, berdarah, luka. Nah, menikah, juga meninggal dunia. Sedih Nabi Ali Shallallahu Wasallam meninggalkan Taif. Sedih beliau. Dalam keadaan terluka, darah bercucuran dari kaki beliau Alihi salatu Wasallam. Di saat itu datang malaikat Jibril alaih salatu wassalam. diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'ahu malakul jibal. Bersama dengan malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung. Nah, persis ketika Nabi sampai di sebuah tempat yang bernama Kornul Manazil atau yang sekarang disebut dengan As Kabir. Sampai di tempat itu, Kornul Manazil, ya, datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi melihat ke atas ternyata ada malaikat Jibril. Dijawab oleh Nabi Ali alaihi Wasallam. Nah, Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Ali alaihi Wasallam yang maknanya, "Ya Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Allah mengizinkan engkau untuk memerintahkannya, mengangkat gunung dan menjatuhkannya kepada kufar. Jika engkau memerintahkannya, dia akan melaksanakan. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kesabaran Nabi alaihi salatu wasallam. As-sabrun azim kesabaran yang luar biasa wa amalun kabir dan cita-cita dan harapan yang juga besar ya. harapan yang besar yang diiringi dengan kesabaran yang besar nah Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan tidak jangan bahkan saya berharap kalau bukan orang tuanya yang beriman anak cucu mereka beriman kepada Allah nah kalau orang hanya punya cita-cita yang tinggi tapi tidak punya kesabaran, nah, berhenti tengah jalan, ya atau tidak? Cita-citanya dhuwur neng ora sabar, yo ya mandek. Ya. Baru berjalan sebentar, dakwah sebentar, mendapatkan gangguan ini itu berhenti sudah. Ya. Cita-citanya tinggi, dia ingin bisa ilmu agama, fakih. Ya. Baru ditanya sama apa namanya ustadz, kaget, tidak bisa jawab di tengah majelis ya habis itu mundur nak berangkat lagi sabarannya apa kurang nah il akhirnya atau seorang apa namanya tidak punya cita-cita yang tinggi, tidak punya semangat, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, ini juga ya bagaimana dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak? Ya. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang memiliki amalun kabirun. Cita-cita dan harapan yang tinggi. Yang harapan itu ya beliau sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi dengan kesabaran beliau. Kesabaran yang luar biasa. Dan beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Nah, sehingga beratnya ujian, beratnya gangguan, ya, musyrikin, beratnya gangguan munafikun, Bahkan al-jin wal-ins berkumpul untuk menyerang Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Bukankah Nabi pernah disihir oleh Labid bin Al-Asam al-Yahudi? Ini menunjukkan bahwasanya ya permusuhan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah al-Yahud, ahlul kitab, wal nasara, wal musyrikin, wal munafiqun, al-jin wal ins. Luar biasa, ikhwan. Tetapi Nabi tidak berhenti. Nabi tidak kemudian menghentikan langkah kaki beliau untuk berdakwah tidak ikhwatil kiram ya Allah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala lailan wa nahar siang dan malam untuk kebaikan umat ini ya sehingga sampailah Islam ke negeri ini ikhwan dan kita mengerti iman mengerti Islam mengerti jalan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam di antara sebabnya adalah kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga beliau menyadari betul beliau akan wafat. Beliau menyadari betul beliau akan wafat. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan telah berlalu para nabi, para rasul sebelum beliau alaihi salatu Wasallam. Maka beliau biidnillah dengan izin Allah juga telah menyiapkan apa yang akan eh, beliau tinggalkan setelah beliau beliau wafat. Beliau tanamkan kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain tentang kewajiban untuk menyampaikan agama ini kepada ya generasi berikutnya. Tugas Nabi selesai. Beliau wafat dalam keadaan Islam telah Allah sempurnakan. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Tugas Nabi selesai. Tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali telah disampaikan kepada umatnya. Tidak ada sedikit pun kejelekan kecuali Nabi telah memberikan peringatan ya, kepada umatnya dari kejelekan tadi. Selebihnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala ya juga memberikan nikmat kepada umat ini di samping itu juga nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan adanya generasi yang mengiringi perjuangan beliau alaihi salatu wasallam yakni ashabur rasul alaihi salatu wasallam sahabat nabi ridwanullah alaihi majma'in ya yang mereka ini dikatakan oleh nabi alaihi salatu wasallam khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah generasiku summal ladina yalunahum kemudian yang berikutnya ya. generasi terbaik yang Allah telah meridhoi mereka radhiyallahu anhum wa radu an Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka artinya para sahabat ini adalah orang-orang yang ya telah mencapai kemuliaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebabnya adalah karena mereka mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Ali Shallallahu Wasallam wafat, beliau telah menyiapkan, ya, menyiapkan, mendidik, mentarbiah generasi yang terbaik. Biidnillah azza wajalla dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam wafat, dakwah ini tidak berhenti. Dakwah ini tidak berhenti. Dan ini adalah asar bagian dari hasil dakwah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang Allah telah mengingatkan diutusnya beliau sebagai nikmat yang sangat besar. Ya. Apakah para sahabat berhenti dalam berdakwah? Tidak, ikhwatil kiram. Rasul baru saja wafat, muncul orang-orang murtad. Nabi palsu seperti Nusairam al-Kadzab, al-Aswad al-Ansi, ya. Kemudian yang lain. Bermunculan ini. Orang-orang murtad. Para sahabat tidak kemudian tinggal diam, sudahlah. Tidak seperti itu. Perjuangan mereka lanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan ya kelembutan beliau tapi memiliki ketegasan dan beliau orang yang terbaik. Khalifatul Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau padamkan gerakan orang-orang murtad ini. Dibunuh Musyalam al-Kadzdzab. Padam Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Di saat Nabi sebelum wafatnya beliau sudah menunjuk seorang sahabat yang masih muda, belum genap usia 20 tahun. yakni sahabat Usama ibn Zaid yang menunjukkan keberhasilan Nabi di dalam mendidik para pemuda. Nabi tidak sembarang memilih seseorang menjadi panglima perang. Ini yang mau diserang Romawi. Negara adidaya ketika itu memiliki kekuatan yang demikian besar. Sebelum wafatnya Nabi telah menyiapkan berapa ribu pasukan untuk diberangkatkan ke Romawi. Dan yang beliau utus, beliau angkat menjadi panglima perang adalah sahabat Usama bin Zaid, seorang masih muda belia. Nah, Usama bin Zaid. Ini menunjukkan sekali lagi khawatir kiram ya satu keberhasilan beliau di dalam mendidik para pemuda. Yang kedua, di situ ada pesan dari Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dakwah itu tidak berhenti. Ketika beliau wafat, ya pasukan perang ini tertahan. Mereka mau melanjutkan mendengar kabar Nabi wafat. Betul-betul mereka bersedih hati ketika itu. Nah, ada sebagian sahabat yang menyampaikan usul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah tidak sebaiknya ditarik mundur pasukan Usama bin Zaid? karena kondisi genting, ada orang-orang murtad dan seterusnya. Nah, musyawarah demikian. Tetapi Abu Bakar mengatakan tidak. Saya tidak akan menarik pasukan yang telah dilepaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau memahami pesan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau putuskan untuk tetap mengutus Usama bin Zaid. Berangkatlah pasukan Usama bin Zaid. Ya dalam keadaan banyak orang-orang murtad dihadapi dengan tentara yang lain. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kembali pasukan Usama bin Zaid dengan membawa kemenangan. Dan subhanallah, keberangkatan pasukan ini menjadikan semakin gentar musuh-musuh Islam. Kenapa demikian? Karena mereka betul-betul melihat Rasul wafat, dakwah tidak berhenti. Rasul wafat, dakwah tidak padam. Tetap para sahabat memiliki semangat untuk menyebarkan Islam. Bahkan yang dihadapi adalah apa? Romawi dan antum ketahui perjalanan dari kota Madinah menuju Romawi melewati sekian banyak kabilah. Melewati sekian banyak daerah, semuanya melihat, semuanya memandang. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Terus Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya menanamkan kepada para sahabatnya untuk menyampaikan ilmu ini melanjutkan dakwah beliau. Sampai di antara sabda beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu satu ayat. Nah, Nabi juga berkata kepada ya, sahabat ketika beliau menyampaikan khutbah di saat eh, Fathu khutbah yang panjang ya, atau di kesempatan yang lain Nabi mengatakan fal yuballir al-ghaib fal yuballir asyahi itu minkumul ghaiba. Hendaknya yang hadir saat ini ya. Nah, menyampaikan kepada yang ghaib. Nah, mungkin itu di Haji Wada juga beliau menyampaikan. Nah, hendaknya yang hadir saat ini menyampaikan kepada orang yang tidak apa? hadir. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Rasul wafat dalam keadaan Islam telah sempurna, dan dalam keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum telah siap untuk menyampaikan dakwah Rasul alaihi salatu Sehingga sampai hari ini ya tidak ada yang luput dan tidak sampai kepada umat. Al-Quran sampai kepada kita utuh. Ya. Tidak berkurang satu huruf, tidak berubah satu harokat. Sampai kepada kita. Hadis-hadis Nabi Ali Shallallahu wasallam juga sampai kepada kita ikhwatil kiram. Sampai kepada kita. Dan bisa dipisahkan baina sahihi wa dhaif. Dan bisa dipisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Setelah para sahabat dilanjutkan perjuangan oleh para tabi'in. Para tabi'in dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in. Kemudian setelah itu para imam seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah dan ini sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar atas kita semuanya ikhwatil kiram. Di bulan yang mulia ini Syahrul Ramadan Al-Mubarak. Nah, mari kita e, saling mengingatkan nikmat ini ikhwatil kiram. Di antara bentuk syukur atas nikmat ini, nikmat diutusnya Rasul. Nah, kemudian generasi berikutnya. Tapi di antara bentuk syukur kita adalah al-hirs fi talabil ilmi. Semangat dalam menuntut ilmu, ikhwan. Rasul menyampaikan itu dengan darah yang bercucuran tadi kita dengar, ikhwan. Al-Quran wa sunnah sampai kepada kita dengan perjuangan yang luar biasa para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in al-jihad Siang malam mereka ya menyampaikan ilmu ini. Yang kemudian sampai kepada kita dalam keadaan kita murtah, dalam keadaan kita santai, dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan lampu terang seperti ini, dalam keadaan segala sesuatu ada. Ya. Kemudian kita tidak menganggap ini sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Maka ini sebuah hal yang patut untuk kita koreksi diri-diri kita semua. Nah. Taib. Kita mari melihat apa yang kita lakukan dalam dunia kita dan semangat kita di dalam kita menuntut ilmu. Coba kita bandingkan. Ya. Kalau ternyata ya jika dibandingkan ternyata kita masih belum memiliki semangat dalam menuntut ilmu, maka kita mohon bantuan pada Allah. Ya. Taib. Kita bekerja untuk dunia kita, namun juga jangan sampai itu semuanya menghalangi kita dari apa namanya? Nah, boleh ilmi. Hifdul ayat, menghafalkan ayat, hifdul ahadith, al-julus di majalis ilmi, duduk di majelis-majelis ilmu. Nah, ini kalau umur kita tiba-tiba berhenti, dicabut, nah, bagaimana ya? Harta yang kita kumpulkan kita tinggalkan. Nah, rumah yang kita bangun juga menjadi hak ahli waris. Nah, apalagi yang kita miliki dari urusan duniawi. Istri-istri kita sudah menjadi janda. Allah alam mungkin punya suami lagi, ya. Baik. Bisa jadi demikian. Ya. Yang bersama dengan kita adalah amal kita yang soleh. Ilmu yang bermanfaat itu, ikhwan. Sehingga sebagai bentuk syukur kita atas nikmat diutusnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Dan kita ada markas dakwah di sini, markas untuk kita menuntut ilmu. Nah, mari kita bersama-sama bertawun untuk ya memberikan andil walaupun sedikit. Ya. Jadilah kita sebagai orang-orang yang menjadi kunci yang membuka kebaikan. Miftah lil khair dan jangan menjadi sebaliknya justru kita mengunci kebaikan. Dengan adanya ta'awun, bainana di antara kita satu dengan yang lain, tafahum, saling memahami. Nah, tanazul kita bertanazul dalam hukuk hak-hak kita barangkali yang sifatnya pribadi untuk kepentingan wada ya, kebaikan dakwah, kebaikan tarbiyah. Nah, ini semuanya akan menjadi bukti nanti ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita betul-betul mencintai agama ini. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam dan memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar atas kita semuanya. Dan ini nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maksudnya sudah uh, hampir ya. Butuh istidat dan persiapan dan seterusnya. E, demikian ikhwatul kiram sedikit barangkali eh, apa namanya kalimat untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga untuk antum semuanya kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.